Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang eh, dengan mengkaji hal-hal demikian bertambahlah maklumat kita terhadap agama kita. Semoga dengan itu diharapkan bertambah pula lah kualitas agama kita, kualitas ibadah kita lebih jauh lagi. Yang untuk itu Allah ciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sehingga kita harapkan dengan proses menuntut ilmu demikian bertambahlah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga juga keberadaan kita di sini eh, sebagai salah satu bukti di mana Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan bagi kita semuanya ya eh, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang saya yakin ikhwan dan akhwat semua sudah tahu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan berikan dia fikih pemahaman yakni pemahaman yang tepat pemahaman yang baik dalam masalah agama ya e, tidak sekonyong-konyong Allah jadikan seseorang begitu langsung memahami agama tidak Allah idza arada syai'an hayya'alahu asbabah. Allah ini kalau menghendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut. Demikian gayanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan maka Allah akan berikan dia pemahaman dalam masalah agama Allah jadikan dulu sebab-sebab terjadinya pemahaman dalam agama bagi seseorang diberikannya dulu taufik misalnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala eh, di dimana diberikan kesadaran bagi seorang hamba untuk pengen lebih mengenal agamanya di, antara e, sementara banyak hamba Allah yang lain begitu lengah dari mengenal agamanya dan hanya sibuk dengan dunianya tapi ada beberapa hamba yang mau mengenal agamanya dengan baik lebih jauh lagi Allah berikan taufik kemampuan untuk uh, berbuat untuk melakukan sesuatu, melangkahkan kaki, menyempatkan diri untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang kita adakan sekarang ini insya Allah semoga Allah terima di sisinya ya sehingga dari situlah barulah Allah bukakan pintu-pintu pemahaman bagi hamba tersebut ya maka dapat difahami dari hadis tersebut man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan Allah berikan dia pemahaman dalam masalah agama. Maknanya dari hadis tersebut faman lam yatafaqqah fiddin ma aradallahu bihi khairan. Barang siapa yang tidak mau dia memahami agamanya, tidak mau dia belajar memahami, menyempatkan diri untuk belajar, melangkahkan kaki, ya, memang tidak mau dia mengenal agamanya lebih baik, maka memang Allah tidak kehendaki kebaikan baginya. Semoga keberadaan kita di sini adalah bukti di mana Allah masih menginginkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Ya. Tayyib, materi yang dijanjikan sunnatu sunnatullah. Kita coba berbicara tentang sunnatullah, mengenal sunnatullah. Di pertemuan yang sebelumnya kita pernah jelaskan tentang makna sunnah. Ya. Eh, sunnah memiliki banyak makna dari sisi uh, etimologi atau bahasa ya maknanya adalah uh, sunnah ini otorikoh al-muttaba'ah jalan atau sebuah konsep yang diikuti hasanah kanat am baik ataupun buruk uh, eh, diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Turmudi rahimahullah juga Imam Muslim dan lain-lain dengan uh, Imam Turmudi sanadnya man sanna fil islami sunnatan hasanah barang siapa yang mencontohkan di dalam Islam sunnah yang baik sebaliknya juga Rasul bersabda man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah maka sunnah bisa digunakan untuk yang baik bisa digunakan untuk yang buruk penggunaan kata sunnah ini secara bahasa Tayyib. Sunnah pun juga bisa maknanya kebiasaan, adat ya eh, yang dilakukan oleh, oleh eh, eh yakni kebiasaan yang selalu terjadi demikian. Contohnya misalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Latattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum bi syubran dhira'an bi حتى hatta دخلوا جحر ضب لتبعتموهم Sungguh kalian pasti akan mengikuti sanana atau sunana jamak dari kata sunnah kebiasaan-kebiasaan kaum-kaum sebelum kalian ini kalian akan mengikuti gaya mereka kebiasaan mereka kelakuan mereka yang selalu saja demikian sehingga kalaupun mereka uh, biasa memiliki kebiasaan yang benar-benar tidak masuk akal Akal seseorang yang normal akan mengatakan hal ini tidak mungkin. Tapi mereka melakukan hal tersebut dan biasa melakukan hal tersebut seperti masuk lubang biawak. Sehingga kalaupun mereka bi biasa masuk lubang biawak, kalian pun akan ikut-ikutan masuk lubang biawak. Di sini sunnah maknanya kebiasaan. Tayyib. Dan insya Allah ikhwan dan akhwat semua sudah faham mahat mana sunnah. Adapun yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah sunnatullah sunnatullah mau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia sunnatullah nih bisa kita ungkapkan dalam beberapa makna yang intinya adalah kebiasaan Allah atau gaya atau gaya Allah dalam gaya Allah dalam menjalankan makhluknya gaya Allah dalam memperlakukan makhluknya yang selalu demikian kebiasaan Allah dalam menjalankan makhluknya dalam yurabbi dari Rabb makhluknya sunatullah juga dapat difahami dengan bahasa hukum alam yakni selalu demikian dari zaman ke zaman Nggak? contohnya kita berikan contoh selalu saja Eh, yattabih al-maqal bil misal yakni sebuah ungkapan akan lebih difahami dengan diberikan sebuah contoh ya. Contoh misalnya dari dulu orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala justru adalah orang-orang dengan ujian-ujian dan musibah-musibah terbesar. Kenapa demikian? Karena emang Allah menjalankannya demikian, gayanya Allah demikian udah. Ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda misalnya asyadun nasi balaan al anbiya para nabi manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi summal amsal fal amsal kemudian yang lebih dekat keimanannya kepada mereka lebih serupa ujian yang menimpa mereka yubtala ya al mar'u ala hasabid seseorang diuji sesuai dengan kekuatan beragamanya In kanat fi dinihi salabah zida fil bala apabila ketika ditimpa ujian kemudian ternyata agamanya kuat, Allah tambahkan ujian tersebut. Wa in kanat fi dinihi riqqah tapi ketika agamanya rada lembek, maka Allah turunkan ujian yang ditimpakan kepadanya. Demikian maka kita selalu baca saja Sejarah para nabi dan rasul secara umum, mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak ujiannya, terutama ulul azmi. Ya. Di karena hak yang mereka bawakan, karena kebenaran yang mereka bawakan selalu saja bertentangan dengan yang umum berjalan di dalam kaumnya. Selalu saja demikian. Sehingga ditentang mereka, dimusuhi mereka, diusir mereka, bahkan dibunuhi mereka oleh kaumnya sendiri. Kok nggak kelar-kelar ya? keren <laughs> Kembali ke materi kita bahwa akhirnya seringlah kita melihat demikian para nabi dan rasul adalah orang-orang yang tiada hentinya Allah timpakan ujian demi ujian yang berat kepada mereka, nggak habis-habis. Begitupun orang-orang yang beriman, orang-orang yang terkenal dengan keimanan dan kesolehannya demikian. Ya, karena apa? Karena demikian memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukumnya di dalam semesta tidaklah mudah jalan yang harus ditempuh oleh seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan kebenaran nggak pernah mudah. Supaya apa? Fungsinya nanti ibtila diuji. Supaya kelihatan yang mana yang emang imannya beneran, yang mana yang bohongan. Itu fungsinya ujian kan? Contohnya misalnya Allah Subhanahu wa taala e, menggambarkan ujian ini dalam e, firman-Nya. Misalnya ketika ada yang tahu firman Allah tentang ujian. Ada yang tahu nggak? Hmm? Firman Allah mengungkapkan tentang hikmah ujian yang ditimpakannya. Eh? Ada yang tahu? PR. Yani memang demikian Allah Subhanahu wa taala memperlakukan makhluknya. Allah berfirman menggambarkan hal ini, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna Apakah yakni mereka ber, mengira bahwasanya setelah mereka berkata kami beriman, kemudian kami diamkan begitu saja, tidak kami fitnah, tidak kami uji? Tidak demikian sungguh, telah kami uji orang-orang yang beriman sebelum mereka dengan ujian-ujian yang berat. Sehingga dengan ujian itu ketahuan, alladzina sadaqu wa la ya'lamannan kadzibin. Mana iman orang-orang yang beriman so, sadaq, mana orang-orang yang imannya dusta. Maka dari situ ulama berkata, tu'rafu dinul mar'i inda syada'id. Ketahuan kekuatan agamanya seseorang, kualitas beragama seseorang itu ketika masa fitnah. Bukan masa senang, bisa jadi masa tenang dan lain-lain seseorang terlihat begitu agung, namun ketika masa fitnah kelihatan berantakan ternyata agamanya. Justru orang yang di masa tenang kelihatan santai, santai, santai. Ketika masa fitnah justru kelihatan yang luar biasa justru dia. Kelihatan masa agama seseorang itu ketika masa fitnah. Ala kulli itulah fungsi ibtila, fungsi ujian yang Allah berikan, ya. Demikian sunatullah salah satu contohnya, ya. Kemudian dalam pertemuan kali ini yang mau saya bawakan adalah dua sunnatullah yang saling uh, uh, uh, mengiringi satu sama lain. Dua sunnatullah ini yang saling mengiringi satu sama lain. Setelah kita bawakan mukadimah tadi, kita akan masuk ke materi ini. Dan seperti biasa, e, mungkin ikhwan semua mengetahui da, gaya kita dalam menyampaikan sesuatu. Kita bawakan dulu eh, eh, permisalan-permisalan yang ada, kemudian dari fenomena yang ada, kita bawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan ini. Dan seringkali kita juga bawakan nanti asar-asar yang afwan kadang mungkin beberapa orang kadang melihat hal tersebut terlalu jauh melebar dari materi. Tidak, Fungsinya hal tersebut adalah memberikan misal contoh-contoh untuk menegaskan nilai dari materi yang sedang kita sampaikan. Semoga dapat difahami. Ya. Yang pertama, siap-siap, pegangan. <laughs> Sunnatullah at-tadafu' At-tadafu' yang saling mendorong At-tadafu' Saling bertolak belakang Ya yeah? Allah jadikan di antara makhluk-makhluknya emang selalu bertentangan. Harus berbenturan, harus. Harus saling bertentangan. Allah jadikan nilai demikian selalu ada. Fungsinya apa? Dengan itu Allah justru jaga keseimbangan alam semesta. Keseimbangan alam semesta. Peperangan, tertumpahnya darah. Pertentangan antara ahlul hak, ahlul batil, peperangan antara Oh, predator dengan mang mangsa. Hal-hal demikian selalu Allah jadikan. Fungsinya sekali lagi menjaga keseimbangan alam semesta. Tentunya sebelum masuk ke materi ini kita harus tekankan dulu pada diri kita Allah Maha Tahu, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Jadi apapun yang diperbuatnya ingat ini berangkat dari kemahatahuannya, kemahaadilannya, kemahabijaksanaannya. Kalau kita nggak paham, maka kita yang lemah, bukan Allah yang kurang sempurna. Ya, tekankan ini pada diri kita. Allah selalu jadikan benturan-benturan demikian. Mungkin akal kita akan berkata bahwa keseimbangan ini terjadi dari justru keserasian. Tidak, Allah jadikan justru keseimbangan harus terjadi dari benturan. Baik. Allah tegaskan hal ini dalam dua ayat di dalam kitabnya. Allah berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadatil ard." Kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain, niscaya muka bumi akan hancur. Maknanya apa? Untung manusia berbenturan, jadi muka bumi nggak hancur. Maknanya demikian. Untung manusia perang saling membunuh. Untung ada peperangan antara ahlul hak dan ahlul batil. Kalau enggak, muka bumi hancur. Maknanya begitu. Ayat lain, ayat lain. Allah berfirman. Walaula daf'allahi nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid تذكر فيها اسم الله كثيرا ولا yansuranna الله ما ينصره إن الله aziz. عزيز kalau bukan karena Allah benturkan manusia satu sama lain ya, niscaya akan hancurlah tempat-tempat ibadah masjid-masjid tempat-tempat yang banyak di situ disebut nama Allah dan Allah pasti akan senantiasa menolong orang-orang yang menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Dua ayat itu. Kesimpulan yang kita ambil apa? Dengan terjadinya benturan demikianlah maka Allah jaga keseimbangan alam semesta. Dengan terjadinya peperangan dan pertentangan inilah antara manusia satu sama lain dengan itu maka masjid-masjid dan tempat-tempat beribadah ya atau tempat-tempat yang di situ di dalam ilmu syariah dan lain-lain, justru dengan itu malah jadi utuh, awet, tidak hancur. Justru dengan terjadi peperangan. Kenapa demikian? Nih, ya? Kita ambil permisalan dari alam semesta. Allah bilang suruh lihat langit, bumi, lihat apa yang terjadi di alam semesta. Dengan itu kita dapat memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nonton TV, tajib. Siaran favorit Ana nih Net Geo Wild sama Animal Planet. Mungkin ada yang tahu. TV-TV remote, TV remote deh itu apa TV? Parabola TV cable. Ana di rumah nggak ada TV. Ana dikontrakan nggak ada TV. Mungkin cuma kalau mampir ke rumah orang, rumah keluarga apa? Aneh nonton Net Geo sama Animal Planet. Kita duduk depan TV, maka ada sibian seperti duduknya anak-anak kecil di depan TV. Asyik ngelihat hewan-hewan apa bahasa orang zaman dulu pelora fauna Ya? Asyik. Syuf. Ketika kita melihat uh, pack pack of lion, pack of wolf, sekelompok serigala atau sekelompok singa yang Allah berikan mereka akal. Syuf, jangan kira Allah tidak berikan hewan akal. Allah berikan sebagian kecil sebagai insting agar mereka dengan itu dapat survive, bertahan hidup. Kejeniusan yang luar biasa yang kita aja nggak kesampaian ke situ. Seringkali demikian. Mereka sergap dengan taktik sempurna luar biasa. Oke? Okay? Hewan yang larinya jauh lebih cepat dari mereka, dari mereka ini bisa ketangkap. Just terus digigit lehernya terus pada datang yang lain terus digragotin bahasa orang Betawinya digragotin tuh pak dicabik-cabik yang satu gigit badannya yang satu lehernya yang satu pahanya asyik bener digragotin kejam cruel cold blooded iya gak berdarah kejam iya gak sekali lagi tidak ada yang terjadi di alam kecuali dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, kalau hewan-hewan yang dimangsa itu hidup sehat walafiat semuanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Populasinya berantakan nanti, rumput bakalan kurang. Terlalu banyak, nggak seimbang nanti alam semesta. Allah jadikan beberapa hal yang terjadi fungsinya untuk menjaga keseimbangan ah, alam benturan-benturan ini sehingga ada yang gugur satu sama lain. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan ah, alam dan agar manusia mengambil mengambil ibro. Kijang nih larinya jauh lebih cepat dari macan, jauh. Cuman permasalahan kijang adalah kalau lari kebiasaan nengok ke belakang. Hmm. Eh beneran? Itulah kita para ahlul haq yang berada di atas manhaj salafus saleh. Kalau kita berjalan, bayangkan kita adalah kaum yang berjalan di atas satu jalan lurus dengan satu tujuan. Kalau misalnya di dalam perjalanan orang ngajak ngomong kanan kita layanin, kiri kita layanin, kanan kita layanin, kiri, kapan sampainya? Jangan pedulikan arah yang melintang. Keep your on, on your path. Tetap pada jalurmu. Kau tidak diperintahkan untuk sampai tujuan, tapi kau diperintahkan untuk mati di jalan itu. Nonton TV jangan dinontonin doang, tangkap sesuatu, tangkap. Nontonnya sinetron sih, ah. Anda ini pengen naruh TV di rumah ngeri. Agama dijual di TV, tuh. Sinetron-sinetron yang jual agama belum lagi yang joget-joget. Anak kecil lihat apa-apa ditangkap. Iya nggak? Ibu-ibu berjilbab udah tua ada acara dangdut dia ikut joget lah haula wala quwata illa billah. Mudanya gimana tuanya begini. Iya nggak? Islam yang dijual tukang tukang bubur, tukang bubur naik haji sama gerobak-gerobaknya. Dia kata, "La haula wala quwata." Aneh gak pakai TV. Kalian pakai internet aja, kita bisa pilih apa yang mau kita lihat. Tapi kalau lihat TV, ambil sesuatu. Lain, contoh lain, mau contoh lain. Tahu anak anaconda? Ular gede. Untung cuma di Amazon, nggak ada di Cisadane, di Tangerang nggak ada pak. Alhamdulillah nggak sampai. Anak Anaconda ini kalau lahir juvenilnya atau offspringsnya about 30 to 40, 30, 40 atau bahkan sampai 70 ekor anak-anaknya nih, anak konda. Dan penduduk rawa dan sungai tahu kapan munculnya mulai anak-anak anak konda ini. Nongol. Ketika mereka nongol udah benar-benar ditunggu sama penduduk rawa, kucingnya, bangoknya dan lain-lain dibantai habis nih anak-anak anak konda yang masih kecil. Ini makanan favorit mereka. Kayak nugget nggak ada tulangnya. Habis dibantai anak-anak anak selalu begitu, selalu begitu. Sehingga tidaklah bersisa hidup di antara mereka kecuali 3 empat ekor atau hitungan jari yang survive sampai besar. Sisanya dibantai habis ya akhi, kejam. Okay? Basyiah. Kita ini pandangan mata kita manusia yang lemah yang sempit. Pandangan mikro kejam, jahat. Coba lihat dari pandangan makro. Bayangkan bagaimana kalau semua anak Honda itu hidup sehat walafiat. Ah, bisa nggak sempet ngaji ente. Hikmah nggak? Tangkap itu. Kalaupun kejam dibalik ke ini baru ngomongin anak konda, belum cucu konda, bapak konda, ibu konda. Iya gak? Benturan-benturan antara hewan yang dimangsa dengan yang memangsa. Benturan demikian Allah jadikan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Begitupun benturan antara ahlul hak dan batil, benturan yang terjadi di antara manusia. Fungsinya adalah apa? Satu, ujian tadi secara umum terlihat mana di hadapan peperangan antara hak dan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara syirik dengan tauhid, terlihat mana orang-orang yang mengambil barisan bersama ahlul tauhid, mana orang-orang yang mengambil barisan bersama ahlu syirk mana orang-orang yang berafiliasi kepada ahlul hak berafiliasi kepada ahlul batil mana orang-orang yang nggak mau tahu cuman sibuk dengan dunia yang mencekik mereka dengan itu kelihatan dan dengan terjadinya peperangan ini juga timbullah semangat manusia untuk lebih mengenal agamanya dengan tujuan melestarikannya timbul adrenalin kita iya nggak maka dari situ kemungkaran tidak pernah berhenti di atas muka bumi. Supaya apa? Supaya al-amru bil ma'ruf terus berjalan. Bayangkan kalau semua muka bumi ini ahlul hak. Nggak ada yang batil. Semuanya ma'ruf. Apa yang terjadi? Maka para ahlul hak akan bete dengan yang hak. Dia tinggalkan yang hak. Nggak ada lagi objek untuk diperjuangkan. Bete. Sain. Bete itu hikmahnya. Ada beberapa kawan kita, dia mempelajari budaya Jepang. Ambil hikmah dari ini. Mempelajari budaya Jepang. Oke? Okay? Orang Jepang saking akrabnya lidah mereka dengan laut. Lihat, bayangkan. Kalau nelayan pergi, pulang, dia bawa ikan seger-seger. Orang Jepang senang. Tapi lama-lama lidah mereka bisa ngerasain mana ikan yang udah dari es, mana ikan yang baru dapat seger terus dia beli. Karena apa? Dia lama di laut, jadi sempat di es lumayan satu, dua atau tiga hari. Kalau kapal-kapal besar bisa seminggu di laut, oke? Segitu tuh masih seger, cuman kerasa aja mana yang baru ditangkap dari laut, mana udah seminggu di esin, dua hari di esin. Lidah mereka tuh. Akhirnya mereka berpikir nelayan, gimana caranya supaya seger nih ikan? Kalaupun kita bermalam-malam di laut. Mereka bikin invent, invent Invent yang ini bikin penemuan. Alat kuliah mereka bikin kolam di dalam perahunya. Supaya ikan yang ditangkap ditaruh di kolam dan masih hidup. Sampailah ke darat. Lebih segar dari ikan sebelum sebelumnya. Oke? Okay? Tapi lama-lama orang Jepang berasa lagi, ini ikan yang pucat, bukan ikan yang hidup di alam bebas yang segar. Tuh, lidahnya begitu tuh Jepang mereka mikir lagi gimana caranya supaya ikan ini nggak pucat, supaya tetap hidup. Mereka temukan satu cara yang jenius, yaitu apa? Di kolamnya taruhin hiu. Akhirnya ikan yang ditangkap ditaruh di kolam, kejar-kejaran sama hiu. Katakanlah kemakan oleh hiu berapa ekor, collateral damage, pengorbanan yang worth yang worth it yang harus dikorbankan Iya kan? Tapi sisanya masih banyak dengan adrenalin yang masih terpompa. Gimana enggak sekamar ame hiu? Segar nggak tuh ikan? Sehingga dimakan ikan dari kolam ini masih berasa seperti ikan yang berada di lautan bebas. Oke? Okay? Dapat nggak? Dapat nggak? Nah, sekarang bagaimana kalau kita nggak dihadapkan kepada ahlul batil, ahlul bid'ah? Kita ini ahlul haq Allah, yang berada di atas manhaj yang hak, manhaj rabbani yang datang dari Rasul dan salafus saleh, enggak berhadapan dengan ahlul batil yang menyuruh kepada bid'ah dan firqah-firqah mereka, apa yang terjadi? Semangat kita untuk semakin mengenal sunnah dan memperjuangkan sunnah dan mengibarkan panji sunnah, menyeru manusia kepada sunnah jadi lemot, jadi low bed. Ambil hikmah dari kejadian apa yang terjadi di alam. Begitupun peperangan antara hak dan batil memang selalu Allah jadikan dan akan selalu ada. Kemudian Jangan pernah nih yang konyol dari kaum muslimin seringkali, seringkali mereka mengeluhkan apa yang musuh Islam lakukan kepada mereka. Kenapa sih ini negeri superpower jahat kita dikobok-kobok ini Itu kenapa sih ini Israel bukan Israel Israel Nabiullah Yakub salam. Zionis nih ya membunuhi kaum muslimin demikian demikian demikian selalu saja mengeluh mengeluh dan mengeluh jangan kau mengeluh harusnya karena apa satu peperangan itu emang harus ada mau diapain kedua daripada kau mengeluhkan musuh lebih baik kau mengeluhkan dirimu sendiri. Kenapa? Musuh itu, they're just doing their job. Mereka hanya melakukan tugasnya untuk memusuhimu, untuk menghancurkanmu. Kalau mau kau keluhkan, keluhkan dirimu yang tak mau mencari agamamu, mengenal agamamu dan menerapkannya. Keluhkan dirimu yang begitu jauh dari agamamu. Don't complain about them, jangan kau keluhkan mereka. Complain yourself, keluhkan dirimu sendiri. They're just doing their job, mereka hanya melakukan tugas mereka kok untuk membantai kaum muslimin, untuk mengembalikan kaum muslimin ke kekafirannya. Walan tarda ankal yahudu walan Hatta Hah? Jadi kenapa mengeluh? Kenapa kemudian jadi lembek karena gambar-gambar yang tersebar? Ya Allah kaum muslimin mati, anak-anak mati dan lain. Ya Allah, a'lam nih gambar dari mana? Yang seringkali akhirnya berita demikian memprovokasi membuat kaum muslimin bergerak di luar jalur yang diharuskan. Karena apa? Berangkat dari terprovokasi. Terjadilah jihad-jihad prematur yang tidak memenuhi syarat jihad. Terjadilah tindakan-tindakan yang dengan nama Allah, dengan nama jihad, namun dengan cara yang keliru, bom bunuh dirilah, pergerakan-pergerakan kelompoklah yang akhirnya kita hukumi khuruj. Peperangan ini, walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau Allah jadikan manusia ini satu umat. Nggak usah ribut, nggak usah berantem. Kalau Allah mau. Tapi mereka akan harus selalu berikhtilaf Allah jadikan. Itu sunnatullah atas alam semesta. Setelah memahami sunnah itu, lihat di mana posisimu. Bersama ahlul haqqah Bersama ahlul batilkah? atau bersama golongan yang terprovokasi oleh keadaan sehingga melakukan tindakan-tindakan sebagaimana seorang yang terprovokasi. Iya kan? Demikian sunatullah, tadafu', ya. Dari situ kita dapat ambil banyak hikmah insya Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan benturan-benturan demikian yang seringkali mata kita ini melihatnya kok begitu kejam sehingga beberapa orang yang tidak berakidah dengan baik sampailah mereka berkata bahwa tidak mungkin Tuhan yang mentakdirkan sesuatu yang begitu kejam demikian. Tuh kan? Akhirnya ngaco. Kemana rahmat Allah di Gaza? Tuh kan? Akhirnya ngaco karena apa? Karena tidak didasari dengan akidah yang baik, mengenal akidahnya yang baik dan lain-lain. Itu sunnah tadah, tadafok. yang harus selalu ada. Dengan itu Allah jaga keseimbangan alam semesta. Jadi jangan kau berharap peperangan ini akan terhenti. Ya, kita harusnya malah berharap bahwa Allah jadikan kita di atas barisan yang hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila Warzuqna jitinaba wala taj'alhu mushtabihan alaina dan jangan kau jadikan antara yang hak dan batil syubhat bagi kita. al ahwa sehingga kita terjerumus ngikutin hawa kita. Sudah difahami ya? Sebaliknya, sebaliknya tadi tada tadafu. Sebaliknya Allah jadikan juga at-tawafuk atau at-tatabuk kesesuaian, keseiringan. Dimana Allah jadikan emang kudu begitu, mantasnya begitu. Sekali lagi berangkat dari apa? Maha tahu ya Allah, maha adil ya, maha bijaksana. Emang ini mantasnya begitu, emang ini mantasnya begitu. Sesuai. Tayyip. Ini sunnatullah. Ya, walantaji dari sunnatillahi tahwila dan kau tak akan menemukan pengganti bagi sunnatullah. Pasti yang terjadi demikian. Contoh, di mana dijadikan seseorang itu harus selalu sesuai kualitas dirinya, tingkat beragamanya dengan orang yang menjadi teman dekatnya. Yang menjadi teman dekatnya, maknanya orang yang dia menghabiskan diri, eh menghabiskan diri dia itu, menghabiskan waktu dengannya. Harus sesuai agamanya. Kualitas dirinya harus sesuai, nggak boleh nggak boleh berbeda Jauh. Ah, kalaupun beda nggak jauh. Okay? Maka dari situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalaupun eh, sanadnya terus terang eh, amanah ilmiah, eh, sanadnya ini doif, namun dengan berbagai makna yang ada, kemudian dihasankan maknanya benar. Almaru ala dini khalilih Seseorang sesuai agamanya dengan teman dekatnya Okay? Maknanya orang yang berbuat durhaka, maksiat luar biasa, itu nggak bisa dia berteman dekat dengan orang yang bertak bertakwa kepada Allah, nggak mungkin. Yang satu tidak akan betah dari yang lain. Dua-duanya nggak bakalan betah, pasti mental. Oke? Okay? Dan ini dibenarkan dari sisi psikologi umum. Dari sisi psikologi umum dibenarkan. Uh, Akhi Asagir adik adik saya hafizahullah kebetulan eh, orang yang mendalang ini ilmu psikologi dan dosen lah di bidang itu. Tapi ketika menyampaikan hakikat ini dia benarkan dari pandangan ilmu psikologi. Contoh, satu kelas isinya anak-anak bandel semua. Oke? Okay? Dimasukinlah satu orang anak baik, anak culun, yang bangsa bajunya dimasukin rambutnya belah pinggir. Kacamatanya tebal. Apa yang terjadi? Diapain? Dibully habis. Cuman dikasih dua pilihan. Berubahlah kau jadi nakal seperti kami atau get out of here, keluar dari sini. Kenapa? Kita nggak betah kalau ada yang beda sama kita. Iya gak? Sebaliknya. Kelas anak-anak isinya baik semua dimasukin yang bandel satu. Apa yang terjadi? Gak ada yang nemenin. Diasingkan. Dikasih dua pelan, jadilah anak baik-baik seperti kita atau pergi dari sini, kita nggak betah. Nanti kuat-kuatan kepribadian deh justru dia yang mewarnai lingkungannya misalnya bisa jadi dia bikin yang baik-baik ini jadi bandel misalnya yang jelas seseorang tidak bisa dia berdekatan dengan orang yang jauh berbeda kualitas dirinya, pola pikirnya dengan dia. Nggak bisa. Oke, okay? almaru ala dini khalili. Seseorang itu selalu sesuai agamanya dengan teman baiknya, orang yang biasa dia menghabiskan waktu dengan dengannya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia-manusia dengan keimanan dan ketakwaan terbaik adalah manusia yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir-kafirin Abu Bakar, Umar dan mereka pengen kafirin Rasul intinya dikarenakan kalau orang kafir, zolim busuk tidak mungkin berteman kecuali dengan orang sejenis. Intinya pengen ngehantem Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Innama aradu ta'na Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Imam Malik rahimahullah Walam yakjiru tapi nggak kesampaian. Akhirnya menghajar para sahabatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata apa? Inna Allah Ta'ala nazara ila qulubil ibad. Allah melihat hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Maka kemudian Allah menemukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati manusia. Fastafahu lirisalati Allah pilih hati tersebut untuk diberikan risalahnya. Risalah yakni mission, misi. Okay? Summa nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah melihat lagi hati para hamba. Fawajada quluba ashabi Muhammad khairu qulubil ibad. Kemudian Allah temukan hati-hati terbaik adalah hati para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafaha. Kemudian Allah pilih hati-hati tersebut untuk apa? Menemani perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dini, berperang membela agamanya Muhammad sallallahu alaihi Lihat betapa kita ini sebenarnya udah lebih maju di ilmu psikologi. Cuman gak dibahasakan psikologi aja. Iya gak? Dapat difahami demikian ya? Nah dari sini hikmahnya apa? Hikmahnya dari sini, bagi orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, mau melakukan perbaikan diri bagi kita yang mau menjadi lebih baik, salah satu cara efektif adalah cari lingkungan yang baik yang mewarnai kita kebaikan. Pasti kita akan terwarnai oleh lingkungan. Al insanu abna tobiati. Manusia adalah anak dari lingkungannya. Nggak mungkin dia terwarnai, nggak terwarnai lingkungannya susah. Illa man rahimah Maka Gaulah, habiskanlah waktumu dengan orang-orang yang mengarahkanmu ke arah kebaikan. Larutkan dirimu bersama mereka. Cari kegiatan bareng. Oh pengajian di sini, yuk barengan-barengan. Kenalin, silaturahmi dengan baik. Habiskan waktu dengan mereka. Ini salah satu cara efektif untuk melakukan perbaikan diri atau taubatlah. lah. Hadisnya Abu Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang rojulun qatalatis ahwatis ina nafsan. Ingat, seseorang membunuh 99 jiwa, oke? Okay? Mau taubat. Terus dia tanya-tanya, masih bisa nggak taubat? Dia tanya kepada rahib, ahli ibadah. Uh, apa? Qataltu tis'ah wa ini nafsan. Aku telah membunuh 99 jiwa. Fahal liya taubah? Masih bisa nggak taubat? Apa? 99 terus mau taubat? Nggak ada. Kata ni rahib. Oh, dia marah, dibunuh. Cepek. Jadi, 100 nanggung. oh, ingat, bungkus deh. Seratus jiwa masih lagi mau bertaubat, bertemu dia dengan ahli ilmu. Dia bertanya, tu, mi nafs, I've killed 100 people." Aku telah bunuh seratus jiwa. Masih bisakah aku taubat? Nah, man yahulu bainal abdi wa rabbi. Iya bisa. Siapa yang dapat menghalangi antara hamba dengan Tuhannya? Terus solusinya apa si alim ini memberikan, si ahli ilmu ini? Idhab ila ardi fulan fa inna biha unasun ya'budun Allah. Pergilah kau ke negeri fulani. Di sana kaumnya beribadah dengan baik kepada Allah. Bergabunglah kau bersama mereka. Wala tarji ila ardik fa innaha ardusu. Jangan kau kembali ke negeri asalmu. Itu negeri yang buruk. Yang mewarnai keburukan sehingga kau mencatat rekor sampai 100 jiwa kau bunuh. Jadi mau cari perbaikan, sering habisin waktu kita dengan orang-orang yang baik, yang ngaji bareng. Nah, fungsinya ngaji nih, satu kita dapat ilmu, kedua kenal. Minta nomor teleponnya, kenalkan istri kita dengan istri mereka. Ajak acara bareng, jalan bareng, penuhi hidupmu, waktumu dengan mereka. Bukan kita memerintahkan untuk pindah rumah, maknanya cari rumah baru. Lah, rumah mahal sekarang. kalau lagi di Jakarta, tapi minimal cari lingkungan sosial baru. Oke, okay? bukan juga memutuskan silaturahmi dengan yang lalu, tidak, tidak, tidak. Tapi kurangi intensnya, lebih intenskan ke sana. Kita nggak menyuruh memutuskan silaturahmi. Nanti ketika kita mulai berubah, kemudian kita masih mempertahankan silaturahmi dengan teman-teman lama kita, misalnya yang suka dugem, yang suka bandel dan lain-lain, mereka nggak bakalan betah sama kita. Apaan sih? Itu muka apa eh, jenggot apa akar gigi? Kok celana ente anda lihat cungkring mulu sekarang banjir rumah bro. Mulai mereka nggak betah sama kita. Tadi anda bilang karena jiwa dia udah beda sama jiwa kita. Dengan sendirinya ente akan mental tergigit. Yang penting bukan ente yang putusin silaturahmi. Awas. Pasti lingkungan sosial kita akan Di Kenapa? Mereka mulai nggak betah ngelihat hak yang ada di diri kita. Al arwah junudun mujannada ya akhi. Jiwa-jiwa manusia nih tentara-tentara yang diatur di saf-saf oleh Allah. Kalau emang nggak sesaf, nggak bakalan bisa bareng. Mananya itu? Pasti dia akan mulai mereka akan menyingkirkan menyingkirkanmu sedikit sedikit. Barulah kau mulai angkat kaki. Jadi nggak ada cerita kau yang memutuskan silaturahmi, namun mereka yang dengan keegoisan mereka mengusir kita. Bahasa mereka ya udah masing-masing sih itu mah keyakinan tuh, masing-masing tapi mereka usil sama kita pasti. Pasti. Jangan ente aneh ngalamin itu. Di antara para pelajar barengan, di antara para pelajar penuntut ilmu agama barengan, kita ngalamin itu apalagi di antara orang umum. Itu yang terjadi kepada para penyeru yang hak kan, ditentang, diusir, dimusuhi, bahkan banyak yang berakhir sampai dibu dibunuh. Lihat apa yang terjadi kepada Rasul dan Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ya. <clears throat> Dapat difahami itu? Insyaallah ya. Maka pantaslah manusia-manusia terbaik, manusia yang sohibannya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dong. Kenapa mereka manusia terbaik? Sohibnya begitu. Sohibnya Rasul nih Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah ngobrol kepadanya bawain wahyu. Gimana mereka nggak jadi the best people the world ever know? Manusia terbaik yang pernah dikenal muka bumi Dengan cinta terbesar yang pernah dikenal muka bumi Tidak ada muka bumi mengenal cinta yang lebih besar Daripada cinta para sahabat kepada Rasul SAW La cinta Romeo wala Juliet Juga cinta Samson wala Laila Tidak, tidak Cinta sahabat kepada Rasul SAW Kadu yaktatiluna ala nuhama mereka hampir saja berperang bunuh-bunuhan hanya karena berbutan ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta mana yang lebih besar dari itu? Mereka ribo diiris-iris badan mereka jangan sampai Rasul digigit nyamuk di sebelah sono. Sayyid, dapat dipahami? Contoh lagi, semakin kita memahami sunnah tawafuk, oke? Okay? Atau tatabuk ya? Carilah mutaradifatnya, ya sinonim, persamaan kata. Suami itu selalu Allah jadikan lelaki dapat istrinya jodohnya yang sesuai. Oke? Okay? Suami selalu Allah berikan istri yang sesu sesuai. Maknanya ente nongkrongnya di mall, dapatnya anak mall, jangan harap dapat anak musola. Allah Maha Adil, terus Nanti nongkrong di musola, aktif di pengajian, dapatnya harim yang begitu. Atau harim dapatnya lelaki yang begitu. Allah Maha Adil ya akhi. Dan ini Allah janjikan. At-tayyibuna lid at tayyibatu lid al-khabithuna al-khabithatu al-khabithatu. Wanita buruk untuk lelaki buruk, lelaki buruk untuk wanita buruk sebaiknya yang baik untuk yang baik, yang baik untuk yang baik. Allah Maha Adil kan? Dengan memahami hakikat ini, maka beberapa poin kita bisa ambil. Yang pertama, seorang suami melihat kekurangan istrinya lebih sabarlah. Lebih sabar melihat kekurangan istrinya. Kenapa? Toh Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, aku nih pantasnya dapat yang kayak dia. Ente kangen sama Jazakallah khairan habibi. Ahibbuk, uh, I love you, I love you fillah walillah. Seorang suami melihat kekurangan istrinya, dia lebih sabar menyikapinya. Kenapa? Allah maha tahu dan maha adil. Manusia dengan kualitas diri sepertiku, dapatnya pantasnya yang kayak dia. Kemudian toh aku menikah dengan wanita bumi. Ya, yang yang yang ya, yang penuh dengan kekurangan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang nakisatu aklin wa kurang sempurna akalnya dan agamanya ya kan aku tidak menikah dengan bidadari surga yang tak punya hawa nafsu aku menikah dengan wanita bumi jadi lebih fahamlah dia menikah menyikapi kekurangan wanitanya begitupun wanita menyikapi kekurangan lelakinya Ya kan? Dia lebih faham, lebih tenang. Toh wanita sepertiku dapatnya pantasnya lelaki yang seperti dia. Bukankah Allah Maha Atau, Maha Adil, Maha Bijaksana sehingga menjodohkanku dengannya? Iya kan? Aku bukanlah menikah dengan dengan malaikat surga yang bersayap. Enggak, aku menikah dengan lelaki bumi yang memiliki hawa nafsu dan katanya buaya. Iya kan? Kalau lelaki kan katanya buaya perempuan racun buaya diracunin mati juga bro jadi bahayaan manis ala kulihal itu hikmah saling mengerti satu sama lain kemudian memperbaiki diri sama-sama kemudian meningkatkan kualitas keluarga Hah? Allah menghadirkan, bahkan ya Allah lebih jauh lagi lebih serem Allah janjikan janji Allah bukan riad bajri Allah الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك Pezina lelaki tidak akan dia menikah kelak kecuali dapatnya antara pezina wanita atau wanita musyrik. Pezina wanita dia nggak dapat kecuali pezina lelaki atau lelaki musyrik. Bukan kita berkata, bukan kita menutup pintu dosa atau atas orang-orang yang berzina. Lah, lah, tobat, tobat. Dan gak boleh didirikan hati di negeri kita dari rajam dan cambuk dan lain-lain. Kita semua punya dosa. Tuh, Tapi yang coba kita sampaikan adalah betapa adilnya Allah dalam memasang memasangkan hamba-hambanya dalam memperlakukan hamba hamba yang bisa jadi orang yang berangkat dari kekeliruan zina kemudian menyadari dosanya kemudian bertobat sama-sama kemudian meningkatkan kualitas dirinya masing-masing jadilah dia keluarga yang baik bisa jadi kenapa enggak Cuman ini mah lagi cerita adilnya Allah dalam memasangkan hamba-hambanya. Tuh, makanya orang-orang yang ngehantem-hantem umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain dari zindik, rafidhah dan lain-lain kafir, pengen ngehantem rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Meluduh Aisyah khianat, Aisyah demikian radhiyallahu anha. Pengen ngehantem rasulnya itu. Ketahuan juga. Ya kan? Ini hikmah yang bisa kita ambil Sehingga banyak permasalahan rumah tangga teratasi dengan memahami sunatullah demikian Kemudian buat yang belum nikah Buat yang belum nikah dari sini kita pahami, jangan sibukkan dirimu dengan mencari dengan siapa ya kira-kira yang mau menikah sama aku. Jangan. Deketin ini mental, deketin ini mental, deketin ini mental. Sampai ujung-ujungnya kau punya catatan dia pernah deketin dia, dia, dia, dia. Rusak namamu. Jadi dengan apa kau sibukkan diri? Sibukkan diri dengan meningkatkan kualitas dirimu. Semakin fahami agamamu. Tambahkan amalan wajib. Tambahkan yang sunnah terhadap amalan-amalan wajib. Tingkatkan kualitas dirimu. Nanti pada saatnya. Yang saat yang tepat menurut Allah. Allah akan datangkan wanita yang tepat untuk dirimu. Dengan kualitas diri yang baik juga. Sebagaimana kau telah berjuang meningkatkan kualitas dirimu. Iya gak? Iya gak? Ini buat para jomblo. Dengerin. Ustadz buat yang mau nambah istri gimana? Itu ntar di belakang. <laughs> Besok, itu. Dapat difahami ya? Tapi dikit lagi. Satu lagi boleh? Satu lagi dengan ini kita akan. Sunnah tawa Fuk atau apa? Buk. Nih, satu lagi nih. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang Allah berikan kuasa atas sebuah kaum, penguasa sebuah kaum pasti akan sangat pantas untuk kaum yang dia pimpin. Pasti kualitas seorang penguasa sesuai dengan kualitas kaum tersebut secara keseluruhan. Maknanya, maknanya kaum tersebut brengsek, penguasa brengsek yang nongol kaum tersebut beriman, bertakwa dengan baik, maka maka dari situ pemimpin terbaik Khulafaur Rasyidin jangan lihat khulafanya, lihat rakyatnya. Generasi yang dididik oleh Rasul saw alaihi wasallam. Rasul nih yang ngedidik mereka, pantaslah nongolnya yang kayak gitu. Maknanya gini loh, ular, tikus, pemimpinnya tikus, jangan harap singa. Jangan kau berkhayal. Singa pun tidak mungkin dipimpin tikus, yang pimpin singa. Kau mau pemimpin pun dari singa? Hah? Kau mau pemimpin pun dari golongan singa? Hentikan bersikap sebagai tikus. Hakmu, tanggung jawabmu. Itu patokannya. Adil itu kan di hak dan tanggung jawab patokannya. Kalau kaum dia merampak, dia dia hanya menikmati apa yang menjadi haknya dan menyempurnakan kewajibannya, maka oko Allah akan jayakan kaum tersebut kalaupun kafir. Awas. Kalaupun kafir sekali lagi. Ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Katsir dan lain-lain. Inna Allah Ta'ala yuqimu daulatal adli wa inkanat kafirah wa yuqimu daulatal zulmi wa inkanat muslimah. Allah akan menjayakan sebuah negeri yang adil. Adil itu patokannya di hak tanggung jawab tadi, nggak bablas. Haknya dia tidak merampas yang bukan menjadi haknya, tanggung jawabnya juga dia kelarin. Itu maknanya gitu. Allah akan menjayakan sebuah negeri yang adil kalaupun negeri tersebut negeri kafir dan Allah tidak akan menjayakan sebuah negeri yang zolim. kalaupun negeri tersebut berpenduduk muslim semuanya ini keadilan Allah di muka bumi. Nanti di akhirat Allah akan balas kekafiran mereka, tapi di bumi hukum Allah demikian. Maka ya akhi Allah perbaikan sebuah kaum tidak pernah dari pucuknya tapi dari akar. Mau benerin pohon bukan pucuknya. Akarnya benahin. dengan dakwah, dengan tasfiyah, dengan tarbiyah. Ratakan itu nanti seiring dengan meratanya dakwah ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang semakin baik, semakin lebih mending. Bukan dengan ngeributin siapa yang kita calonkan, bukan. Itu orang keblinger, orang keder yang nggak paham manhaj robbani. Sayangnya jual fatwa ulama kadang-kadang. Ini manhaj yang hak. Ma saluhat awaluh akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidaklah akhir umat ini akan benar kecuali dengan hal yang membenarkan, memperbaiki awal umat ini. Awal umat Islam salafus saleh mereka baik dengan apa? Dengan tauhid, dengan as-sam'u wa ta'ah, dengan itu, dengan ilmu, dengan ta'zim syair Islam, ta'zimullah wa rasuli. Dengan itu kita akan agung, bukan dengan memperebutkan kursi kepemimpinan. Lam yakul bihada illa man kana fi manhajihi marad. Tidaklah mengatakan demikian kecuali orang-orang yang memiliki penyakit dalam manhajnya. Kalau kita mau pemimpin kita dari golongan singa, kenapa betah jadi tikus? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia Khulafaur Rasyidin awakhir yang terakhir-terakhir ketika dia memimpin fitnah mulai banyak terjadi dan mulai banyak para sahabat meninggal kemudian muncul umat-umat baru yang tidak dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak terjadi fitnah pemberontakan dan lain-lain. Okay? Ada seorang alai, afwan, Seorang ABG lah dari golongan Khawarij meledeknya dengan pertanyaan. Dia berkata, "Ya Imam, malil fitan ista'tharat fi zamanik walam taku fi zamani Umar." Ya Imam, kenapa fitnah ini Pemberontakan-pemberontakan ini banyak terjadi di zamanmu. Sementara dulu zaman Umar, Abu Bakar nggak ada. Ali bin Abi Thalib menjawab dengan kecerdasannya. Lianna Umar kana walian ala mithli wa ana walin ala mithlik. Waktu Umar memimpin, rakyatnya adalah semisalku, manusia-manusia dengan kualitas diri sepertiku. Eh, waktu aku mimpin, rakyatnya sepertimu. Asyik gak tuh? Ini ada disampaikan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah di syarah Riyadhus Salihin ya. Dan Syekh Utsaimin nambahkan acar lain, misalnya Abdul Malik ibnu Marwan rahimahullah. Salah seorang khalifah di antara khulafa Umayyah dikeluhkan oleh rakyatnya, biasa rakyat kan bisa yang ngeluh doang. Nuntut doang haknya, kewajibannya au. Akhirnya dikumpulkan rakyatnya dan dia berkata, "Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar?" Apakah kalian mau kami jadi seperti Abu Bakar dan Umar, yakni beriman, bertakwa, adil seperti Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini selalu patokan keadilan dan ketakwaan. Kalian mau kami jadi seperti itu? Ya kami mau kau adil takwa Ya nih rakyat bisanya ngeluh doang Kemudian Abdul Malik Ibn Marwan Rahimahullah memberikan jawaban yang ajib Fakunu lana mifla rijali Abi Bakar wa Umar Maka jadilah kalian bagi kami Sebagaimana rakyatnya Abu Bakar dan Umar Siap gak? Tingkatkan kualitas diri kalian sehingga seperti para sahabat rakyatnya Abu Bakar dan Umar Pantaslah kami jadi Abu Bakar dan Umar itu. Kenapa kita lupa sama hakikat ini sehingga ngeributin dengan tentang siapa yang akan naik nanti begini begitu dibikin parno sama berita-berita yang wallahu alam datangnya dari mana syiah begini syiah begitu syiah begini syiah begitu syiah masuk ke calon ini itu la haula wala quwata illa billah kenapa ngomongin syiah yang sunnahnya udah kenal belum ente rububiyah yang mana rububiyah yang mana uluhiyah yang kayak gimana Hah? Sifat Allah, asma Allah udah kelar belum? Kenapa ngeributin orang sesat? Kau saja tak mengenal apa yang harusnya kau yakini. Maka untuk memperbaiki sebuah kaum bagaimana? Hah? Do what you got to do. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Allah tidak layu kalau Allah nafsan Inilah usaha. Allah tidak membebani manusia hal yang di luar kemampuannya. Allah hanya wajibkan kita yang mampu kita lakukan. Yaitu apa? Ku alfusakum Wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu, yakni istri dan anakmu dari neraka. Kenali syariah sebisa mungkin sunnah, terapkan pada diri, istri dan anak. Urusan negara, urusan gede, serahin sama Allah. La nafsan illa usaha. Apakah ada kewajiban untuk kita untuk memilih siapa pemimpin? Ada nggak sehingga dosa seseorang kalau nggak milih? Adakah kewajiban kita untuk merubah negeri sehingga dosa kalau seseorang tidak berhasil merubah negeri? La yukallifullahu nafsanil. Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh alaihissalam? Dakwah berapa tahun? 950 seceng kurang gocap. 950 tahun. Apakah dia berhasil? Terus dia dosa? Kita nggak diberi kewajiban untuk kita cuma diberi kewajiban untuk nyampaikan kata Syekh Albani, kul kalimat wamshi. Sampaikan kalimatku terus pergi. Orang mau terima mau enggak terserah. Yang bolak-balikin hatinya Allah. Ini namanya esensi, hakikat. Hah? Mau perbaiki negeri, perbaiki diri dan keluarga apabila setiap pemimpin keluarga memiliki kesadaran demikian. Dengan sendirinya terbentuk komunitas yang baik, kaum yang baik dengan sendirinya muncul pemimpin-pemimpin berkualitas baik. Berangkat dari kaum yang memiliki kesadaran yang baik. Dapat Gak mungkin Allah ridho sebuah perbaikan dicapai dengan cara yang mungkar. Itu sama aja kayak tagyirul mungkar bil mungkar. Pernah belajar fikih al-amru bil ma'ruf nahi anil mungkar? Pernah belajar? Ya. Salah satu syarat dalam menahi anil mungkar apa? Ikhlas lillahi ta'ala jelas. Oke? Dalam tagyirul mungkar merubah kemungkaran, menghapus kemungkaran. Satu ikhlas lillahi. Yang kedua, Caranya kudu cara ma'ruf, jangan cara mungkar. Gunakan cara yang ma'ruf. Jangan kau gunakan cara yang mungkar hanya demi melawan kemungkaran. Maka dengan itu yang terjadi demi Allah hanya kemungkaran yang lebih besar. Seseorang, sebuah kaum mencoba merubah kemungkaran dengan cara yang mungkar, yang terjadi hanya kemungkaran yang lebih besar. Demi Allah, lihat apa yang terjadi di negeri-negeri Arab sekarang. Apakah mendingan setelah mereka menjatuhkan pemimpin yang mereka tuduh zalim? Mesir sekarang yang mengiris hati, aduh udah nggak usah ngomong Mesir, nggak usah so tahu tentang Mesir. Mesir ini dicolek tanahnya dijilat rasanya apa kita tahu. Tujuh tahun kita nggak pulang-pulang. Nggak kayak anak sekarang yang belajar Timur Tengah saban setahun dua tahun sekali pulang, pulang cengeng. Tujuh tahun kita nggak ngelihat soft atau wajah umnik, wajah ibumu. Huh? Tuh belajar. Saban setahun dua tahun sekali pulang kena penyakit nanti. Apakah Libya lebih baik setelah menjatuhkan Muammar? Apakah Irak lebih baik setelah menjatuhkan Saddam? Hmm. Karena apa? Karena keberadaan sebuah pemimpin adalah bentuk takdir Allah terhadap makhluknya. Ketika seseorang menentang apa yang ditakdirkan oleh Allah, maka hal tersebut ku kufur. Maka dari situ Allah melalui Rasulnya begitu memperingatkan bagi orang-orang yang keluar dari jamaah berontak memimpin sebuah apa menentang pemimpin sebuah ka, kaum sehingga mereka mati mati jahiliyah. Rasul kan sholat kan syahadat kok dibilang mati jahiliyah? Mungkin kita akan bertanya begitu kan? Iya kan? Kenapa kan sholatnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Kok bisa mereka dibilang mati jahiliyah hanya karena menentang pemimpin yang zo, zolim, fasik, atau mungkin kafir lebih jauh lagi. Kenapa demikian? Karena sebesar apapun ibadah seseorang, ketika akidahnya dia belum terima takdir Allah yang baik dan yang buruk, termasuk menjadikan pemimpin, maka jangan bicara berapa besar ibadahnya. Gak diterima oleh Allah. Contoh, mau contoh, mau contoh. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda diriwayat Muslim dan lain-lain. Ayu ma'abdin abad hamba budak manapun yang kabur dari tuannya, budak atau budak kabur dari tuannya, solatnya, zakatnya, sodakohnya nggak diterima sampai dia kembali kepada tuannya, puasanya dan lain. Kenapa? Kan dia sholat, dia muslim yang baik. Kenapa nggak diterima ibadahnya semua hanya karena kabur dari tuannya? Kenapa? Ayo. Karena dia menentang takdir Allah. Sementara mengimani dan menerima takdir Allah adalah bentuk rukun keimanan. Dia menentang takdirnya yang Allah jadikan dia sebagai budak. Dia kabur. Maka jangan bicara Islam kalau iman gak kelar. Rukun iman ini. Belum kau terima dengan baik apa yang Allah dogmakan atasmu termasuk takdir. Jangan kau bicara amal soleh berapa besar pun. Dapat? Begitupun sebuah kaum yang menentang pemimpinnya. Syekhul Islam rahimahullah dan lain-lain berkata, "Ma kharajat qaumun qattu ala dhi sultan illa wa kana haluhum ba'da khurujihim aswa min halihim qabla khurujihim darbatan lazim lam yatakhallaf an dhalika syai'un min al-kauni abadan." Tidaklah sebuah kaum berontak kepada pemimpin yang ada, menjatuhkannya kecuali pasti, pasti kondisi mereka berikutnya lebih buruk dari kondisi sebelumnya, pasti, bukan lebih baik. Lihat negeri kita, lihat negeri kita. Apakah mending setelah menjatuhkan yang Allah Ya yarhamu? Mending gak negara kita? Nggak usah lihat negara orang. Kenapa nggak lihat negara kita? Ini hukum alam, ini hukum alam, sunnatullah. Kecuali pasti kondisinya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Tidak ada yang dapat lolos satu kaum pun dari hukum alam tersebut. Ya akhi, akidah, tauhid Perkuat itu pada diri kita Manhaj, akidah Adapun fikih dan muamalah santai Muamalah, pergaulan, fikih santai Jangan terlalu galak Akidah manhaj yang kenceng Jangan kelemer-kelemer giliran lagi masa tenang begitu galak buk gitu buk ah, jeder buk jeder jangan dengerin stasiun TV itu itu mah ada musiknya katanya ya salam Vicky Vicky siapa bilang bahwasanya musik haram ini ijma siapa bilang kalau nggak ijma berarti masih boleh hilaf kan bukan anak bilang terus halal anak setuju haram cuman kan siapa bilang ijma ayo Stasiun TV dakwah itu mah masih ada nasibnya katanya. Dengar gak? Fikih begitu galak ternyata akidah dan manhajnya kelemer-kelemer ketampar fitnah. Fikih santai. Musik kalaupun diharamkan, tidak mutlak ada beberapa yang diperbolehkan. Musik-musik untuk anak-anak yang bernyanyi dengan dunia mereka yang riang dan lain-lain. Jangan wah haram, jangan. Biar mereka bernyanyi, biar cerdas. Biar berlari-lari dengan sambil petak umpet dengan lagu-lagu mereka biar ini bukan lagu yang diharamkan atau lagu-lagu untuk menghafal menghafal rumus-rumus wa qawlu a'lamil huda la yu'malu Bikaulina biduni nasin yukbalu Ini kan rumus, ketukan nada yang membentuk satu pattern Lagu, music Itu haram Enggak semua lagu haram, ntar dulu Bukan juga kemudian semua lagu jadi halal Enggak juga begitu Berarti boleh dansa-dansa konser-konser Tuh kan ngaco Enggak begitu Maksudnya gini loh Fikih bawa santai dulu fikih, muamalah, pergaulan. Oh, dia mau masih gaul sama orang-orang yang masih suka gitar-gitaran. iya loh, iya, loh. Iya. Terus kenapa mesti putuskan silaturahmi dengan mereka? Dia mau masih suka gaul sama orang yang nongkrong malam-malam atau cekakak-cekakak. Loh, terus kenapa? Kalau semuanya menghindari mereka, siapa yang mau dakwahin mereka? Fikih muamalah santai, akidah manhaj yang kenceng, jangan ada tolerir. Jangan karena kondisi yang ada, oh ini madorot yang lebih ringan, pret apaan? Akidah masa ditawar. Lebih baik kau mati berada di atas jalan yang lurus daripada mati ketika memberikan keringanan. Itu hak. Dengan memahami sunnatullah demikian, ikhwani rahimakumullah, seseorang berada di atas jalan yang tepat Insya Allah dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam kondisi yang sedang dia hadapi. Dia melihat fenomena yang ada, kemudian dia dapat mengambil hikmah dan kemudian dapat dengan bijak mengambil langkah kemana orang-orang yang selamat mengambil jalan. Itulah makanya fungsinya Allah jadikan sepertiga Al-Quran isinya apa? Kisah, cerita. Ente pikir itu komik? Buat cerita doang? Ambil ibroh karena apa? Yang terjadi sekarang nggak jauh. Dulu pernah terjadi di kaum-kaum terdahulu itu janji Allah, sunnatullah yang lain. kal ayamu nudawiluha wiluha nas dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Ya ini ke situ lagi, ke situ lagi. Yang terjadi sekarang dulu pernah terjadi. Mau tahu cara selamat sekarang? Lihat orang dulu selamatnya gimana. Itu fungsinya disampaikan cerita kisah dari sirah nabawiyah, kosos nabawiyah atau kosos Quraninya. Fahami sunatullah demikian sehingga kita nggak kebakar semangat terprovokasi kemudian mengambil tindakan hanya berdasarkan hawa nafsu kita berdasarkan ide-ide yang kita kira benar dan satu yang paling penting jangan pernah berhenti minta sama Allah ditunjukkan yang benar ini benar karena orang-orang seringkali yang telah meyakini yang aku pegang ini yang benar ini justru yang terlena selalu ragu bisa jadi apa yang kau berada di atasnya salah maka dari situ minta bimbingan sama Allah dengan ikhlas maka kau akan diberi diarahkan hatimu ke arah yang hak insya Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu keilmuannya bagi kita semua ya e, itulah tentang sunnatullah secara singkat kita sampaikan yang terakhir poin yang harus disampaikan adalah sunnatullah demikian ini sifatnya al-qadha atau qadar kauniyah. Oke? Okay? Bukan syariah. Tidak boleh seseorang, tidak boleh seseorang berhujah dengan qadar kauniyah ala al-qadar asy atau ala al-umur asy Tidak boleh seseorang menjadikan kodok kauniyah demikian Allah atas alam semesta ya kodoknya untuk membenarkan tindakan yang dia lakukan yang dari sisi syariat hal itu keliru. Faham nggak? Faham nggak? Jadi Allah memang mesti harus jadikan ahlul batil harus ada, tapi nggak boleh seseorang ngomong aku emang Allah jadikan ahlul batil, aku harus di sini, nggak boleh. Oke? Okay? nunu minu bil umur al kauniyah atau bil qadar al kauniyah wa naltazimu bil umur asyariyah itu kesimpulannya kita beriman kepada apa yang Allah tentukan atas alam semesta ini namun kita bertahan berada di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan ya tidak menggunakan kodok kauniyah sebagai hujjah untuk membenarkan kekeliru kekeliruan baik semoga difahami karena Uh, hal tersebut insya Allah sederhana untuk dapat difahami ya. Baik kita lihat pertanyaan yang masuk. Jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan tajiah mengenai sunatullah yang cukup jelas buat kita dengan pemamparan contoh-contoh yang begitu jelas sehingga kita berharap kita menjadi paham apa dan makna sunatullah itu sendiri Tentunya untuk memperjelas ah, uh, lagi uh, sehingga semangat kita untuk menuntut ilmu tamat tinggi lagi. Udah banyak pertanyaan-pertanyaan masuk. Ya cukup semoga kita mudah-mudahan kita bisa menjawabnya sesuai dengan waktu kita lebih kurang 30 menit ke depan Ustaz. Baik untuk pertanyaan pertama langsung saja kami bacakan. Afan Ustaz, bagaimana hukumnya sekelompok organisasi Islam yang ada di Jakarta mendemo pemimpin atau gubernur yang kafir maksudnya Ustaz. Gubernur yang kafir Ustaz. Kafir. Langsung. Langsung, Pak. Langsung. Ya. Langsung. Eh, ikhwani rahimakumullah, semoga eh, Allah tunjukkan bagi kita semua jalan yang hak demonstrasi dan lain-lain bukanlah jalan yang dibenarkan oleh syariah dalam e, percobaan melakukan al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar. Demo kan tujuannya itu misalnya nahi anil mungkar kalau organisasi Islam misalnya. Demo kan tujuannya an-nahyu anil mungkar, begitu kan? Iya enggak? Tapi demonstrasi bukanlah cara yang dibenarkan oleh syariat dalam bernahi anil mungkar. Sementara al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar syarat intinya tadi yaitu apa? Caranya harus cara yang makruf, bukan cara-cara yang diajarkan kafir seperti revolusi, kudeta, demonstrasi dan lain-lain yang demi Allah tidaklah datang darinya kecuali madorot yang lebih besar. Jadi kalaupun mereka mengatasnamakan Islam, organisasi tersebut mereka keliru, ya. Adapun gubernur kafir kita, maka itu di luar kuasa kita. Apakah diwajibkan bagi kita untuk memilih pemimpin? Ternyata kodamullah yang terpilih seorang pemimpin apakah kemudian dihalalkan se seorang pemimpin kafir, oke okay, seorang penguasa kafir apakah kemudian dihalalkan begitu saja untuk berontak bagi kita? Ayo. Nih, ini ini poin yang penting dalam memahami siasah syariah, politik syar'i, oke? Okay? Dihalal di, diharamkan bagi kita untuk berontak kepada pemimpin yang zalim, yang fasik. Itu wajib, udah. As-sam'u wa ta'ah taati dan dengar dan taati. Ini wajib. Tapi katakanlah yang memimpinnya seorang kafir. Oke? Okay? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kasus itu, illa antara kufron bawahan kecuali kau lihat ke kafiran yangnya nyata. Ya ini benar, bukan kata orang, bukan katanya, tapi benar ini memang kafir. Dalam kondisi demikian, kemudian barulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maknanya bolehlah kuruj, boleh berontak. Tapi bukan berarti tidak ada syaratnya, ada syaratnya lagi. Ya? Contoh, eh, kau menilai seorang pemimpin kafir, rusak. Tapi apakah akidah yang baik syariah sudah merata pada umat? Apakah umat sudah berada di atas satu akidah yang sama untuk menjatuhkan pemimpin ini? Lebih jauh lagi apakah umat sudah mempersiapkan satu pemimpin yang mereka sepakati untuk mereka naikkan yang madorotnya lebih kecil daripada pemimpin sebelumnya yang dijatuhkan? Udah belum? Kalau belum jangan, karena apa? Nanti madorot yang lebih besar akan terjadi. Contohnya apa Ustaz? Contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah di bawah kuasa musyrik dengan kemungkaran terbesar di muka bumi. Apa kemungkaran terbesar di muka bumi? Hah? Bukan cuma syirik, syirik di rumah Allah. Tuh, keren nggak? Syirik di Ka'bah, syirik di rumah Allah. Kemungkaran apa yang lebih besar dari itu? Di zaman Rasul, tapi apakah Rasul melakukan apa yang kita lakukan sekarang kalau terjadi di zaman kita? Sabar, diam. Kenapa? Dia masih berada di bawah kuasa kaum musyrikin, belum punya power dan lain-lain. Pada saat itu jangan dulu teriak bergerak, tapi teriak dakwah tasfiyah, terbiyah, tasfiyah, terbiyah, terus itu dulu. Kalau prematur nanti kaum belum berada di akidah yang sama dan lain-lain, kemudian menyerukan untuk berontak menggulingkan penguasa yang ada, maka nanti madorot yang lebih besar terjadi. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya Suria. Betul Bashar Asad kafir. Kafir gak? Kafir. Nggak diragukan lagi. gak diragukan lagi Nusairiyah nih kafir, nggak dilakukan. Tapi apakah yang sunninya ini akidahnya udah sama, udah mengenal sunnah bener? Udah pada mengenal sunnah belum? Ini kan sunninya katanya kan mayoritas, syiahnya minoritas. Nah yang mayoritas ini emang bener sunni, kenal sunnah? Atau cuma bilang sunni sambil dia nggak tahu sunnah itu apa, sholat apa, tauhid kayak gimana? Udah sepakat belum atas satu pemimpin yang akan mereka naikkan kalau menggulingkan yang sebelumnya ayo udah belum prematur maksain jihad akhirnya apa anak kecil yang mati wanita kemudian lebih berpecah lagi kaum muslimin yang kelompok jan kelompok ini kelompok ini ribut satu sama lain lebih bikin malu kan mendingan sabar berada di bawah penjajahan kafir atau hidup di negeri fitnah yang muslim sama muslim bunuh-bunuhan mendingan mana itu kalau mau darurat yang lebih rendah Dah akhafu dororin tuh itu jihad di Palestina. Jangan dulu. Yang dibunuhin anak-anak belum punya power. Udah gitu juga mereka masih melakukan pelanggaran terpecah-pecahnya mereka dalam hizb-hizb-hizb. Padahal udah Allah hantam. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ma yang pertama hukuman, ukubat, punishment. Ma yang kedua mukhalafat pelanggaran maknanya adalah sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah menghentikan hukuman yang dia turunkan kepada sebuah kaum sehingga kaum tersebut berhenti melakukan pelanggaran yang mereka lakukan itu artinya eh? mereka masih saja melakukan pelanggaran yang terjadi ya masih Allah timpakan bala demi bala madorat yang lebih besar pada power belum ada dan lain-lain harusnya sabar dulu jangan dulu teriakan ji, jihad harusnya. Sabar dulu, itu akhufud Mereka di Israel rudalnya pakai radar. Pakai radar, jadi ketahuan ntar di mana gitu, Pak. Kita nih rudalnya masih apa? Dak do, dak do, kena masa bodoh. Masih begitu. Ngayap nggak tahu kemana rudalnya. Pada saat itu udah jangan teriak jihad. Ya, bukan masalahnya nggak berani mati atau bukan. Cuman kan udah nggak bisa dibilangin. Masalahnya apa? Tanah aneh dirampas, orang tua aneh dibunuh, masa aneh diem tuh. Udah karena dendam. Kalau karena agama mereka berjihad, mereka akan tahan. Kenapa? Agama melarang. Tapi udah karena terlalu banyaknya keluarga yang dibunuh, tetangga, kawan yang dibunuh, masa aneh diem nggak ngelawan tuh, kan? Patokannya apa jadi? Apakah kalau Allah wa kalau Rasul lagi? Ya akhirnya nggak kelar-kelar. Ada fikih tersendiri yang membahas masalah tersebut siasa syariah, jihad dan lain-lain ya. Baik, terus. Bismillah. Ustaz, apa saja hikmah dibalik percekcokan antara suami dan istri? Di sini nggak dijelaskan detailnya, secara umum. Ustaz. Hikmah percekcokan antara suami dan istri. Iya. Sayur asem kalau nggak pakai garam tetap aja nggak enak. kestabilan hubungan yang selalu harmonis ini akan membawa manusia kepada satu titik kejenuhan yang kejenuhan ini nanti menimbulkan madorot besar bubar deh kenapa? kayak tadi muka bumi selalu saja isinya ahlul hak nggak ada batil lagi maka ahlul hak akan jenuh kepada yang hak bete begitu pun antara suami dan istri harus selalu jangan di kita ya akhi ngambeknya istri kita dan lain lain di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada umat mukminin umat mukminin marah ada ribut ada Rasul marah kepada mereka mentalak mereka semuanya ada apalagi di kita ya kemudian yang secara umum masalah demi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan baik kehidupan umum atau kehidupan rumah tangga hikmahnya adalah ma ma ma lebih menempa jiwa kita untuk semakin dewasa dalam menjalani kehidupan Insya Allah karena kayak orang tua ya ngajarin masalah padahal baru nikah kemarin <laughs> Rabbuna yusahil ya baik terus masih muda Ustaz <laughs> selanjutnya Ustaz uh, saya seorang pedagang selimut atau pakaian dan seafood selimut oh selimut <laughs> seafood. Dan di situ, Uh, dan di situ terdapat gambar kartun atau makhluk bernyawa. Apakah yeah. barang yang saya jual diperbolehkan oleh Syari Ustaz atau tidak? Mohon dijelaskan Ustaz. Tapi pertanyaannya baik, pertanyaannya baik. Ini pernah kita bahas dulu di fikih tingkat 2, kelas 2. Uh, eh, ulama memang berbeda pendapat dalam hal itu. Pada intinya lukisan mereka setuju haram untuk jadikan hiasan dalam rumah dan lain-lain itu oke okay, haram. Tapi boneka, oke okay, patung juga ha? haram. Okay. Tapi boneka dan lukisan-lukisan yang berkaitan dengan anak-anak dan lain-lain, apakah haram? Maka anda lebih cenderung kepada memberikan keringanan dalam urusan itu. kenapa Di dalamnya ada unsur tarbiyah, ada unsur pendidikan. Seperti misalnya abjad A, B, C, D Oke, A ada gambar ayam. Makhluk hidup gak? Ayam sih di Jakarta makhluk hidup ya, di sini. A ayam, B bebek. dia kan? C curut. <laughs> ini gambar semua dan ini memiliki unsur pendidikan. Halal, ambil. Halal boneka-boneka dan lain-lain halal. Untuk baju dan lain-lain, kalau bisa hindari. Tapi apakah kemudian haram? Ana nggak mau ngomong haram. Kalau bisa jualah baju yang tidak bergambar gambar hewan. Tapi apakah haram, Ustaz? Enggak. Ana nggak mau mengharamkan. Untuk baju anak-anak ya. Berbeda kalau udah baju orang dewasa, gambarnya di sini ya tengkorak, atau gambar wajah wanita di sini setengah. Ya udah haram, udah beda urusannya, nggak ada unsur tarbiyah sama sekali. Kalau di anak kecil kan, ih bajunya lucu, ada beruangnya. Masih begitu kan? Waduh ada bebeknya di bajunya. Masih masih ada unsur tarbiyah, pendidikan dan perkembangan psikologi. Anak ambil, ambil fikih, santai, easy. Tayyib. Terus Pak. Selanjutnya Ustaz. Bismillah. Kalau kalaulah Allah tidak benturkan manusia satu sama lain Ustaz, hmm. niscaya bumi ini akan hancur. Iya. Dua ayat senada yang tadi disampaikan Quran surat apa ayat? Al-Baqarah sama Al-Hijr. Walau la Allah an-nasa ba'dahum bi la ard Al-Baqarah. Boleh sambil lihat terus terang anak nggak hafal ayat-ayatnya. Nomor berapa nggak hafal, cuman bisa dicari. Boleh lihat? Oke, okay? saya lihat ya. Kebetulan ada indeks. Iya. Oke, okay, Al-Baqarah 251. Al-Hajj bukan al hajj Al-Hajj 40. Al-Hajj 40. Dua ayat itu Allah menyebutkan dafa, Enggak ada ayat ketiga. Oke, okay? Taib. Terus Selanjutnya Ustaz, ah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah takdir juga merupakan termasuk sunatullah Ustaz? Apa? Takdir? Iya Takdir secara keseluruhan Takdir adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan atas seluruh kaumnya okay? Kalau takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh makhluknya okay, Alam semestanya, kaumnya disebut eh, Al-Qadha Al-Kauniyah atau Al-Qadar al kauniyah. Tapi kalau apa yang Allah tentukan dari hukum-hukum syariat yang Allah inginkan para hambanya berada di atasnya, di atas hukum tersebut, maka itu al qadha al-syar'iyyah. Okay? al qadha al-syar'iyyah bisa jadi Allah inginkan, tapi al qadha al-kauniyah Allah menghendaki terjadi yang berbe berbeda, bisa jadi. Nah, maka apakah sunnatullah termasuk qadha? secara umum ya? Nanti dari apa yang Allah tentukan dari alam semesta dapat kita tangkap sunnatul sunnatullah. Ya. Sunnatullah sunnatullah demikian. Tayyib. E, pertanyaan ini mungkin sudah sebagian, sebagian tadi jawab, Ustaz, mungkin hmm. untuk memperjelaskan lagi Ustaz ya. Ustaz, konflik yang terjadi di Palestina, Suriah ataupun di negara Timur Tengah lainnya itu merupakan sunnatullah. Lalu mengapa hmm. kaum muslimin sibuk membela kaum muslimin yang lain yang tertindas? bahkan sebagian yang lain menyerukan jihad. Mohon penjelasannya hmm. Ustaz. Ya itu tadi kita jelaskan bahwasanya kekeliruan juga harus terjadi berhadapan dengan kebenaran. Allah mesti jadikan fitnah. Fitnah itu mesti terjadi. Dari fitnah ini kelihatan mana orang-orang yang berafiliasi kepada batil, mana orang-orang yang berafiliasi ke jalan yang hak berada di atas jalan yang hak, mana orang-orang yang Eh, berangkat dari baiknya jiwa semangat bela kepada kaum muslimin namun tidak sabar berada di atas jalan ilmu yang ada kemudian terprovokasi oleh berita-berita yang ada kemudian melakukan tindakan-tindak tindakan yang hanya berdasarkan eh, dengan niat untuk membalas apa yang kafir lah bukan sebatas itu bukan untuk mengamalkan atau menerapkan apa yang Allah atur dari jihad dan lain-lain. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa, maka kekeliruan memang harus selalu terjadi dan selama kekeliruan tersebut terus terjadi Allah tidak akan pernah merubah kondisinya. Itu tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Dua kalimat kan, sesungguhnya Allah tidak akan apa? merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka. Ma yang pertama artikan dengan al-uqubat, hukuman. Ma yang kedua artikan dengan mukhalafat, pelanggaran. Maka maknanya sesungguhnya Allah tidak akan menghentikan hukuman yang ditimpakannya kepada sebuah kaum sehingga mereka menghentikan mukhalafat pelanggaran yang mereka lakukan jadi terus saja masih ada pelanggaran ini Allah memang jadi jadikan hal tersebut harus selalu ada ternyata apa? Agar agar semakin terlihat mana orang-orang yang uh, bertahan di atas jalan yang hak sabar, di atas jalan yang tepat sebagaimana diajarkan Rasul dan kaum salafus saleh. Baik. Masih ada dua pertanyaan Ustaz, kita lanjutkan Ustaz ya. Uh, pertanyaan demikian Ustaz Kita manusia ini banyak bermacam penyakit Tapi ada yang anehnya Seperti penyakit sekelompok wanita Maksudnya anak gadis Dan tidak pernah pula anak laki-laki Maksudnya pemuda Yang kena penyakit Semacam kesurupan Ustaz Penyakit hmm. yang semacam ini Apakah dari Allah atau dari syaitan Mohon penjelasannya Ustaz <laughs> Surupan Almas mas Dengerin. Semua yang terjadi itu dari Allah. Itu termasuk apa yang Allah tentukan atas alam semestanya. Yang baik atau yang buruk itu dari Allah. Coba kita ambil sebaliknya. Oke, masa sih kesurupan dari Allah? Ini mah dari setan. Oke, berarti sesuatu terjadi di luar kuasa Allah, di dalam makhluknya ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa Allah? Sementara bukankah setiap hal Allah telah takdirkan? Kalau ini dari setan berarti ini hal yang belum ditakdirkan namun dapat terjadi. Berarti ada sesuatu di luar kuasanya Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Maka ini pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengizinkannya terja terjadi. Jadi sihir itu dan lain. Misalnya sihir ya, misalnya. Kayak yang kasus di eh, di Babi, Laharut, Tawamarut yang beberapa kaum belajar kepada dua malaikat yang akhirnya jadi manusia di muka bumi kemudian mengajarkan sihir ya kan fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zauji mereka belajar dari dua malaikat ini yang jadi manusia cara untuk membuat suami dan istri cerai oke okay? bikin mereka berantem dengan sihir wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula lahu innama nahnu fitnah fala takfur ya kan Oh, kemudian Allah menegaskan intinya, hakikatnya dalam ayat ini. Oh, apa bahwasanya tidaklah mereka dapat melakukan madorot, memberikan madorot kecuali Allah izin izinkan hal tersebut untuk terja, terjadi. Ya? Jadi bukan karena apa yang mereka lakukan, namun karena Allah izinkan hal tersebut untuk terja, terjadi. Begitupun kesurupan. Apakah berarti maknanya jin dapat menyakiti manusia dan lain-lain? Pada intinya kita nggak boleh meyakini itu jin dapat menyakiti manusia. Ya, apapun yang terjadi pada manusia adalah sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Maka pada suatu saat jin dapat menyakiti manusia, melukai atau nyurup begini masuk, maka ini karena Allah mengizinkannya. Yang saya yakini demikian dari kita yang apa yang kita pelajari. Jadi nggak ada cerita dari setan. Ya, hal ini adalah hal yang harus disikapi juga dengan cara syar'i, nanti rukyah syariah dan lain-lain jawabannya. Terus? Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Uh, Ustaz, apakah kolam juga menuliskan kejadian-kejadian setelah kiamat Ustaz? Kolam? Maksudnya? Iya, iya. Uh, yakni yang tertulis di eh, Lauhul Mahfud itu termasuk apakah berdosa, pendosa dan bertakwanya seseorang kemudian sengsara atau tidak, kemudian e, suul khotimahnya nanti seperti apa? Yang kita dapat fahami dari hal tersebut, apakah kemudian kolam menuliskan fulan akan masuk surga dan neraka termasuk ya. Kalaupun mungkin dari zahir ayat akan zahir ayat ketika Allah perintahkan kolam Oke, okay? afwan hadis ketika Allah perintahkan kolam pena untuk tulis tulis segala hal yang terjadi sampai hari kiamat. Maka setelah kiamat apakah pena menulis? Iya kan? Dari zohirnya itu seolah-olah pena tidak menulis. Uh, yang saya tangkap hal tersebut tidak memberikan ketegasan bahwa mentok sampai hari kiamat. Bisa jadi. Ya. Allah. karena apa apapun yang terjadi Allah telah tentukan toh. Telah tentukan hal tersebut harus terjadi terjadi. Allahu a'lam, wallahu Tapi nanti kalau di depan ternyata kita temukan ilmu baru tanpa ragu insya Allah kita akan sampaikan. Jadi sejauh ini yang kita tahu bahwa pena termasuk menuliskan apa yang terjadi atas kita kelak di hari kebangkitan. Ya, wallahu a'lam. Terus Tadi sudah pertanyaan terakhir, tapi ada masuk. Oh iya. Perlu bincang saat pertanyaan. Hmm. Ada pertanyaan langsung bagaimana pandangan Ustaz tentang HTI Hizbut Tahrir? Bolehkah kita mengikuti pengajian mereka yang juga mendakwahkan Al-Qur'an sunnah sesuai dengan faham salafus soleh? Kata siapa? Quran sunnah Orang HTI Karena kenal banyak Quran Sunnah kayak gimana? Jangan Arab gundul dia baca kitab. Arab gondrong belum pada bisa dia. Anak kenal. Jangan kan suruh baca Arab gundul. Arab gondrong belum pada kelar. Ngaji apa Quran Sunnah? Paling ngaji ala mereka. Awam akan selalu melihat, oh iya sama aja Quran Sunnah akan gitu. Cuma ketika menanya orang yang lama di bidang itu, maka mereka akan dapat membedakan. Maka nasihat kami jangan hadiri saja kajian-kajian yang melepaskan diri dari nama-nama organisasi. Salah satu ciri ahlul bid'ah dan firqoh bid'ah adalah ketika mereka memberi nama atas organisasi mereka yang mewakili faham mereka. Alas, Seperti apa? Ashariyah, Maturidiyah misalnya. Oke? Okay? Mereka memberikan nama untuk faham mereka. Ya, ini yang kita anggap keliru karena apa? Karena ketika menamakan hal tersebut berarti orang selain mereka nggak termasuk. Adapun yang kita yakini salafiyah ini bukan organisasi. <laughs> ini faham secara umum yang diambil dari tiga generasi terbaik. Maka siapapun dengan menggunakan jaket apapun boleh mengikuti faham tersebut dengan menggunakan atribut apapun boleh menggunakan faham boleh masuk mulai mempercayai dan menerapkan faham tersebut nggak ada larangan bukan organisasi yang berbaikat kemudian ada catatan namanya siapa aja yang ikut dan lain-lain nggak kita bukan organisasi ya jadi apakah ikut HTI jangan jangan yang pasti-pasti aja ngaji di sini insya Allah banyak berjalan di Batam ya Tayyib oh, udah ya Tayyib udah kemalaman ya Eh, saya lihat beberapa orang ada yang sudah rindu dengan bantal dan guling. <laughs> Kalau Allah izinkan kita ketemu lagi di lain waktu. Maaf untuk kekeliruan yang kami sampaikan mungkin demi Allah tidaklah kami selalu tidaklah kami keluar rumah untuk mengajar kecuali kami minta keikhlasan kepada Allah dalam hal itu ya yang kami sampaikan kalaupun mungkin akan pahit terasa namun berangkat dari kecintaan kami kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang ada dikarenakan kami menginginkan kebaikan kebenaran untuk kalian sebagaimana kami menginginkannya untuk kita semua so, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.